Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi amabad. Kita meneruskan bacaan kita. <clears throat> Al-Fusul fi Siratul Rasul, pasal-pasal di dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir taala. Kita masih dalam bahasan perang-perang Nabi SAW Sebelumnya disebutkan tentang perang Badar, demikian juga perang Uhud, terakhir tentang perang Ahzab, dan kita masih dalam bahasan Ghazwah Bani Quraidah. Ini perang Bani Quraidah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang dalam Nukayim bahwa Bani Quraidah ini adalah peperangan Nabi menghadapi orang-orang Yahudi. Dan disebutkan di Madinah, ya ini sebagai catatan, Suku oleh Nukayim di Zadul Ma'ad bahwa di Madinah ada empat suku. Ya. Ini peperangan Nabi SAW menghadapi orang-orang Yahudi itu ada empat yaitu perang Bani Nadir sudah lewat yang itu turun ayat khusus di dalam surat Al-Hasyr. Saya mengatakan itu surat Bani Nadir. Ya, jadi pertama ya perang Bani Nadir. Kemudian yang kedua ya Bani Qainuqa. Kemudian yang ketiga Bani Quraidah yang kita bahas sekarang ini dan nanti akan ada perang Khaybar. Ya ini mau ada perang Yahudi juga tahun yang ketujuh bulan Muharram. Ya demikian. Gitu. Dan perang Bani Quraidah ini ya tidak ada di situ jelas kapan waktunya, tapi mereka memperkirakan terjadi di bulan Dzulqa'dah ataupun sebelumnya itu Syawal. Di tahun yang kelima Hijriah. Paham? Tahun, tahun kelima Hijriah. Dan jadi perselisihan para ulama kapan tepatnya. Ini kira-kira saja Dzulqa'dah ataupun Syawal di tahun yang kelima Hijriah. Kemudian juga disebutkan ya oleh para ulama bahwa Madinah dulu, ya Madinah dulu di situ ada dua suku yang besar, ini suku Aus dan Khazraj yang mereka saling berperang sebelumnya. Dan mereka ini asalnya adalah dari Yaman. Jadi Madinah itu asalnya dari Yaman. Suku Aus dan Khazraj ini asal dari dari Yaman. Ya demikian. Kemudian kenapa orang Yahudi bisa masuk ke negeri Madinah? Disebutkan mereka itu jauh ba'dal harb bainar Rom wal Yahud. Ya, ini dulu orang-orang Romawi, Romawi sekarang daerah-daerah Eropa itu demikian dulu daerah Syam itu adalah orang-orang Romawi. Ya orang-orang yang ada di Palestina, demikian juga Suriah itu dulu wilayah Romawi. Berperang orang Romawi ini dengan orang Yahudi sehingga orang Yahudi tersingkir sampai ke Madinah. Paham? Nah, wilayah Arab Saudi sekarang ini. Ini asal mulanya Yahudi demikian. Kalau kita perhatikan sejarah juga dulu yang mereka menyebutkan perang dunia pertama itu kan pembantaian terhadap orang-orang apa? Orang-orang Yahudi. Sampai dibunuh istilah apa? Genosida, dibunuh banyak sekali oleh Hitler itu. Jerman dibantai banyak sekali. Bahkan di sekarang ini juga orang-orang orang-orang Yahudi ya itu yang di Ukraina itu presiden orang Yahudi. Ya, banyak orang Yahudi di situ. Itu juga ya, di situ ada tempat pembantaian orang-orang Yahudi. Jadi sejak dulu juga orang-orang Yahudi tersingkir tersingkir modelnya demikian. Ya dalam keadaan kacau balau. Waktu itu diserang oleh orang-orang Romawi disebutkan sehingga mereka akhirnya pergi ke ke Madinah. Dan mereka ini pandai bercocok tanam. Yang mengajari orang-orang ya Khazraj demikian juga Aus yang asalnya dari Yaman untuk bercocok tanam. Dan dua suku, suku ini, ini suku Aus dan Khazraj itu yang mendominasi yang menguasai Madinah. Dan orang-orang Yahudi yang mereka datang di situ. Ya demikian kisahnya demikian disebutkan. Dan mereka adalah orang-orang yang licik. Ya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang licik. Dan kita sudah menyebutkan pada pertemuan telah lewat ya perang Bani Quraidah ini yang nanti sebagian menyebutkan dibunuh di situ 600 atau 700 dipenggal lehernya dari orang-orang Yahudi ini dimasukkan dalam kondak walaupun diperbincangkan sebagian ulama ya ini bagaimana kemudian Nabi kejam dan sebagainya tapi oleh Allah demikian mereka menyebutkan dan itu semua adalah dengan apa bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala semua pendapat teman telah lewat bahwa Nabi SAW waktu itu ketika selesai perang Ahzab beliau ingin beristirahat kemudian disebutkan malaikat Jibril menegur beliau SAW kenapa engkau beristirahat awadoktum asilah apakah engkau kalian meletakkan senjata Adapun kami yakni para malaikat tidak meletakkan senjata, pergilah kepada mereka yakni kepada Bani Quraidah. Maka Nabi pun berangkat ke Bani Quraidah. Sampai kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk tidak sholat kecuali di Bani Quraidah. kita sebutkan ya bahwa di antara para sahabat ada yang sholat di jalan, ada yang kemudian sholat di Bani Quraidah. Kita sebutkan berikutnya qala rahimahullah taala yang diberkati Ibnu Katsir rahimahullah taala. fanaqulu billahi taufik. Kami katakan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala Alladzina sallu asr fi waqtiha ja hazu qasbas Yang mereka salat, ini sahabat yang salat asar di waktunya ya, belum sampai Bani Quraidah karena waktunya mau habis, beliau mereka salat di jalan, mereka benar. Ya, hazu maka mereka mendapatkan kos kosbas sabaki Ini istilah ungkapan. kos sabak itu adalah seperti kalau kita mau balapan itu lomba Ya lomba berlari atau mungkin naik kuda itu nanti ada ada tongkat yang itu ditegakkan itu siapa yang lebih dulu memegang tongkat itu maka dia menang kan itu garis finishnya ini mereka enak mereka lah yang benar li'annahum alu amroh karena mereka melaksanakan perintah Rasulullah SAW fil mubadarah ilal jihad untuk bersegera kepada jihad wa fi'li sholat dan melakukan sholat fi waktu ya, di waktunya jadi orang yang sholat di jalan ini tepat. Kenapa? Karena melaksanakan perintah Nabi untuk bersegera melakukan sholat, ya, yang untuk bersegera melakukan jihad dan melakukan sholat pada waktunya. Walasiyama sholat al asar, apalagi sholat asar, alati akadallahu subhanah, yang mana Allah swt menguatkannya al muhafadah alaiha untuk menjaga sholat asar. Bi kitabihi bi ta'ala dalam kitabnya dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di surat Al-Baqarah yang ayat yang ke-238. itu ala sholawat wa sholatil wusta. Jagalah oleh kalian salat-salat yang salat lima, lima waktu dan salat al-wusta yaitu salat asar. Wayal asar dan itu adalah asar. Ala sahih dan benar al-maqtu bihi yang telah pasti dengannya. Sebutkan dari riwayat Imam Muslim, sebutkan di situ riwayat Imam Muslim itu ada riwayatnya di dalam Umdatul Akam Suratul asar. Ini surat asar. Surat asar ini adalah surat wusta. <clears throat> Barang siapa meninggalkan surat asar, maka seakan-akan keluarga dan hartanya itu hilang. Demikian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ya, insyaallah ini yang benar. Min bi'ati asyara qaulan dari 16 ucapan. Sisi-sisi 16 ini yang mendukung pendapat ini. Walati ja'at as-sunnah bil muhafadzah 'alaiha yang datang sunnah untuk menjaga sholat asar. Fa'ingkila, nah ini beliau sudah mengatakan yang benar adalah tadi. Ya, kalau ada yang mengatakan, ya Ingila, kalau dikatakan karena takhiru sholat lil jihad hina idin jaisan, Kalau ada yang mengatakan mengakhirkan sholat karena jihad waktu itu boleh. Kalau ada yang mengatakan gitu, ya. Kama anahu sallallahu alaihi wasallam akhara al-asr Sebagaimana Rasulullah SAW mengakhirkan sholat asar, wal maghrib dan maghrib, yaumal kondak ketika perang kondak, wastaghala bil jihad dan beliau sibuk dengan jihad. Ada yang mengatakan gitu. Boleh itu. Apa dalilnya? Nabi mengakhirkan sholat asar, bahkan maghrib. Nah gitu umpamanya. Fal jawab jawabannya, anahu taqdiri taslimi hada. Sesungguhnya kalau kita mengalah, ya taslimi hada sudah. Aku ikut ucapanmu ini. Wa anahu lam yatrukha sesungguhnya Nabi tidak meninggalkannya yaumaidin pada waktu itu nisyanan lupa. <coughs> Faqad ta'asafa ala dzalik. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah apa? Telah merasa sedih, menyesal atas demikian itu. Ya, beliau tidak meninggalkan sholat asar. Beliau e, meninggalkannya itu apa? Kalau kita mengatakan bahwa beliau itu adalah e, tidak lupa karenanya, maka beliau telah menyesal. Aisyu yaqulu lama qala lahu Umar bin Khattab. Taruhlah, Nabi tidak lupa. Padahal sebenarnya lupa kan? Wong Wallahi ma itu Kan itu. Nabi merah, Nabi lupa kalau waktu itu belum sholat apa? Asar. Karena apa? Sibuk dengan perang. Dikepung oleh orang-orang eh, musyrik demikian juga Yahudi dan sebagainya. Kan demikian. kalau lah dikatakan bahwa beliau meninggalkannya bukan karena lupa, tapi beliau telah apa, merasa sedih. Ya. Hai suyakul yang mana beliau mengatakan lama qala Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ya Rasulullah, wa Rasulullah, makitu usalil asra. Ya, hampir-hampir aku tidak sholat asar. Hatta kadati syamsu tagrub sampai hampir-hampir matahari itu tenggelam. Faqala, maka Nabi mengatakan, "Wallahi ma Tuhan. Demi Allah, aku tidak sholat. ini aku belum aku belum sholat. Wa hadza yus'iru bi annahu kana Ini beliau mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam lupa. Ya, beliau lupa. Beliau lupa waktu itu karena sibuk. Lama huwa fihi minasyughl, lima huwa fihi minasyughl karena beliau sibuk. Kama jaa fi ini sebagaimana datang dalam Sahih Bukhari demikian juga Sahih Muslim. Itu juga yang dialami oleh Anas bin Malik Ya kadang berat itu. Disebutkan ketika akan menghancurkan ya e, Persia waktu itu ya perang Qadisiyah itu digempur mau menang itu waktunya subuh sudah mau habis sedih sekali para sahabat akhirnya sengaja mereka tidak sholat subuh tidak sholat subuh sholat mereka setelah apa matahari muncul waktu itu Anas Malik mengatakan ya ini belum merasa sedih sekali ya merasa kehilangan semua yang dia miliki ya demikian tapi bagaimana lagi kalau ditunda sholatnya kalau sholat, kalau kemudian sholat dulu, tidak dikalahkan insya Allah kan demikian. Sehingga mereka waktu itu menyerang, menyerang, menyerang, sampai kemudian berhasil dikalahkan, baru sholat subuh ketika matahari sudah terbit. Keadaan yang berat kadang-kadang seperti itu dialami oleh seorang. Ya demikian. <clears throat> Ya sebutkan di sini oleh beliau kamaja Abi fi ini sebagaimana datang dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim an Ali radhiyallahu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan Allah Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab di perang Ahzab. Baru selesai kita bahas. Syagaluna anis salatil wusta. Salatil asr. Mereka menyibukkan kami dari salat yang pertengahan, salat asar. Malah Allahu kuburahum wa buyutahum Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan neraka, dengan api. Walhasil kesimpulannya, anak dina al asar fitorik jama'u bainal adillah. Kesimpulannya bahwa yang sholat di jalan, sholat asar di jalan, maka mereka mengumpulkan dalil-dalil wa fahimul makna, mereka memahami makna. Falahum ajr marataini, mereka mendapatkan pahala dua. Wal wal akharin dan yang lain itu ala amril khas. Mereka menjaga perintah Nabi yang khusus. Falahum ajar, maka dia dapat satu pahala. Radallahu an jami'ihim wa Maka Allah Subhanahu wa taala maka Allah SWT meridhoi mereka semuanya. Selesai pembahasan tentang masalah sholat ini. Ya, sholat hadis eh, la tusallu hatta ya yang di kura itu. Ya demikian. Kemudian beliau mengatakan Ibnu Katsir taala masuk dalam bahasan sekarang wa Rasulullah ar-rayata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Rasulullah memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Wastahlafa Al Madinah Ibnu Umi Maktum. Maka beliau menuju pengganti di Madinah Abdullah bin Umi Maktum. Ya itu. Dia mengatakan Amr. Wa nazala hasuna Bani Quraidah. Maka Nabi pun turun di bentengnya Bani Quraidah. Wa khisrahum wa hasarahum khamsan wa yusrina lailah. Mengepung mereka 25 hari dikepung. Yang ngepung pun juga berat. Jangan dikira orang yang mengepung itu dalam badan santai-santai tidak mereka jauh dari keluarga jauh dari ini makanan dan sebagainya mengopong 25 hari warada alaihim sayyiduhum Ka'ab bin Asad salas hisal dan pemimpin mereka namanya Ka'bu bin Asad ya aradu alaihim memberikan tawaran kepada mereka ya Ka'ab bin Asad ini ya pimpinan Yahudi ini menawarkan kepada kaumnya itu tiga perkara semuanya berat Ya, ini lafadznya agak sulit ini. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, pilihan pertama, imma ayuslimu wa yadkhulu Muhammadin fi Pilihan pertama untuk mereka masuk Islam dan masuk bersama dengan Nabi Muhammad SAW di agamanya. Ini sebenarnya paling bagus. Masuk Islam saja semua kan itu. Dari Bani Quraidah ini. Yang kedua, pilihan kedua. Ya, wa imma ay tulu darariyahum. Nah, ini membunuh Pilihan yang kedua untuk mereka membunuh darariyahum, yakni anak-anak mereka, istri-istri mereka dibunuh. Perempuan-perempuan, anak-anak kecil dibunuh saja. Cara yang kedua. Supaya apa ini? Supaya ketika perang itu tidak ada pikiran sama sekali. Kalau mati sama-sama mati. Kan itu. Kalau umpamanya nanti menang bisa dapat ya bisa dapat perempuan lagi atau anak-anak lagi. Demikian disebutkan. Ya, ini membunuh semua anak-anak kecil dan perempuan-perempuan. Wa yakhruju jaraida dan mereka keluar ya mereka mengeluarkan jarak bukan jari itu jamu jari dah jadi sekumpulan dari kuda-kuda ya dikeluarkan kuda-kuda mereka siap berperang fayuqatilu kemudian berperang menghadapi Nabi Muhammad dan para sahabat ya keluar dari benteng berperang hatta Talu sampai terbunuh ya an akhirim sampai mati semua karena perempuan sudah habis kan sengaja dibunuh dan anak-anaknya ya sehingga mati semua ya atau yakhlusu atau menang. Ya, selamat. Berhasil. Fayusibu ba'dul aulad sehingga mendapatkan setelah itu anak-anak yang baru, wanita dan perempuan-perempuan yang baru. Kan menang. Kalau menang kan bisa dapat perempuan lagi, anak-anak lagi. Ini. Jadi dibunuh dulu anak-anaknya, istri-istrinya, habis-habisan mati semua atau menang, kan gitu. Ini pilihan kedua. Yang ketiga, wa imma jamu ala Rasulillah yang, ketiga yaitu untuk menyerang Rasulullah SAW. Tapi kapan? Ya, ala Rasulullah wasabi dan para sahabatnya yaumah sabtin, hari Sabtu. Karena mereka meyakini hari Sabtu hari hari yang mulia. Tapi tidak apa-apa untuk perang, kita keluar hari Sabtu. Ya, hina ya'manu al-muslimun syarahum ketika kaum muslimin merasa aman dari kejelekan mereka. Kan gitu. Wah, ini hari, hari Sabtu mereka nggak mungkin untuk kemudian berperang ini istirahat mamanya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Mereka keluar menyerang Nabi Muhammad. Nah, gitu. Fabau alai wahidatan minhunna. Ternyata mereka semua rakyatnya dia ini menolak salah satu darinya itu. Tidak ada yang mau. Ya, ya demikian. Sampai di sini dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Hmm.